وخير الهدي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala <clears throat> نشكر الله تعالى على هذه النعم yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini yaitu nikmat dijadinya dijadikannya kita dikumpulkannya kita dalam sebuah kafilah rombongan yang berusaha untuk meniti jalan para ambia dan juga khususnya adalah jalan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. ila jami'i al-iqtiqadat wal-ahwali wal-af'al al المرضية min Allah al-mahbubah indallah. Mudah-mudahan kita juga diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meyakini, mengucapkan, melaksanakan segala perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keyakinan-keyakinan, ucapan dan perbuatan yang tidak diridhoi dan bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya, saya di sini adalah sekedar penutup saja. Hidangan penutup di mana tadi intinya sudah ada pada Ustadz Ahmad MZ dan Ustadz Afifi Hafizahumullah. Uh, hidangan penutup itu ibaratnya sekarang apa yang ada di depan Anda yaitu minuman segar. Ya. Artinya apa? Hanya makanan ringan buat melengkapi apa yang sudah ada atau bahkan sebagian saudara-saudara mungkin sudah tidak lagi membutuhkan hidangan penutup karena sudah terlalu kenyang dengan makanan intinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Pembahasan kita kali ini adalah secuil dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Duna, Ustaz Afifi yaitu sosok seorang dai. Kalau beliau tadi sudah menjabarkan begitu panjang lebarnya tentang sosok seorang dai, di antaranya adalah al-hikmah. Lah, saya ingin mencuil itu saja. Maka sangat sedikit bagian saya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Eh, sebelum saya ke dalam sebuah atau pembahasan kita, saya ingin memberikan pertanyaan dan memberikan <clears throat> Anda pernah datang ke pasar? Sering pertanyaannya. <clears throat> Kalau sama babul salam dulu goyahnya dunia itu ya itu ketemu tidak salah langsung tanya harganya wani biro gitu nah ini yang ingin saya tanyakan Lah yang ini, oh yang ini enam setengah. Yang ini berapa? Tujuh ribu. Yang itu delapan ribu. Yang ini sembilan ribu. Wah, mahal sekali pak. Coba yang harga enam setengah ini mas, lima ribu. Ya kan? Biasa nawar gitu ya? Biasa. Gitu. Terus tiba-tiba bakulnya, itu sudah sudah menarik perhatian orang, masya Allah. Tiba-tiba bakulnya kemudian mengatakan gini, ah, ranawar mas, orang tawa mas, enam setengah nek gelem yo ya peken nek ora lunga ora apa kira kira panjen dengan gimana? Mau tenang? Membawa pelem atau enggak? Rugi. ya, saya baru kemarin saya merasakan. Atau kemarin saya mampir ke pedagang pelem, ya kan? Saya bilang, ini yang ini berapa? Enam setengah. Ya lima ribu. Ah, nggak tawar mas. Tadinya dia menghadap saya. Begitu bilang saya tawar harganya 5000 langsung nggak tawar mas, langsung balik ke tempatnya. Kira-kira biasanya bapak rasa seperti itu. Pernah seperti itu? Pernah? Apa komentar anda dalam hati? dua ah, bulan galak Orang bakal teko meneh Iya atau enggak? Saya sering seperti itu. Di pasar liwangan juga pernah, di luar juga pernah. Kalau dibilang orang tawa dengan wajah yang cemberut, maka langsung kita akan menolak, bahkan tidak akan datang lagi. Subhanallah. Ini sudah penampilan dai-nya menarik. Profil sosok seorang dai, ya. Pakai surban, masya Allah, bajunya bagus, kemudian kalamnya bagus dan yang lain-lain bagus luar biasa. Ya kan? Begitu orang semua sudah kumpul, begitu orang semua sudah kumpul, tidak keluar dari mulut dia kecuali caci maki belaka atau kekerasan yang tampak dalam jiwanya atau cara berbicara yang tidak bisa diatur atau langsung main tembak begitu saja ya, sampai menjatuhkan segala sesuatu nah, kan begitu Ya kan? Ini adalah salah, satu contoh singkat, ringkas, ringan, bahwasanya dakwah itu adalah menawarkan. Kita da'a, memanggil orang. Memanggil orang untuk memikirkan satu perkara, menerima satu perkara yang kita tawarkan. Kalau kita tidak baik dalam cara menawarkannya, bisa-bisa tidak laku. Ya, ini pentingnya hikmah di dalam berdakwah. Sebelum kita nanti masuk ke dalam hikmah, saya ingin mengulangi apa yang tadi sudah diulang oleh Ustaz Ahmad uh, eh, MZSSS SSS tuh penasaran ini SSS itu apa ini? apa suhan apa Oke SSS itu salah satunya singkatannya adalah Sarjono Sastro, begitu nah, atau yang telah disampaikan oleh Ustaz Abibi Habibullah Ta'ala yaitu diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memberikan sifat ujian bagi orang yang berdakwah insya Allah anda-anda ini atau insya Allah kita semua insya Allah kita kita semua mudah-mudahan Allahumma amin ya Allah Subhanahu wa taala berfirman waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan" Ay laisa hunaka qawlun ahsan min hadzal qaul. Tidak ada perkataan yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang memiliki tiga sifat. Berapa sifat, Pak? Tiga. Coba yang paling belakang. Pojok. Sifat yang pertama Pak, Mas? Waman ahsanu qawlan mimman da'a. Yaitu orang-orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat pertama supaya perkataan kita adalah perkataan yang baik, maka kita harus menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakanlah ini adalah jalanku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menyeru ke jalan Allah berdasarkan ilmu. Ini adalah sifat orang yang pertama yang terbaik. Ad-da'wah Allah. Maka apabila seorang ingin menjadi orang yang paling baik, hendaklah dia itu berdakwah sehingga an la yubada illallah. Tidak ada lagi sesembahan yang diibadai yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa fayuta'a wa la yuqsa sehingga Allah Subhanahu wa taala ditaati dan tidak dimaksiati. Wa yuskara wa la yufar dan disyukuri senantiasa dan tidak lagi dikufuri. Ini dakwah. Orang yang menyerukan dakwah ini adalah orang yang terbaik perkataannya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa amila salihan dan beramal soleh. Ya, beramal soleh. Sebagaimana disampaikan oleh Al Ustaz Afifi tadi, di antara sosok seorang dai adalah mengamalkan ilmunya. Dia mengerjakan faridoh, mengerjakan perkara-perkara yang wajib, kemudian disusul dengan perkara-perkara yang sunnah, dan dia meninggalkan perkara-perkara yang haram dan bahkan juga meninggalkan perkara-perkara yang yang makruh. Ya. Ini adalah tertuntut dari orang yang akan menjadi ahsan Waman ahsanu qawlan. Ya, orang yang paling baik perkataannya. Maka dia selain berdakwah e, secara langsung, maka dia pun harus mengamalkan ilmunya. Ya, dia harus mengamalkan ilmunya. Dia menjadi orang yang pertama kali mengamalkan ilmu yang dia dakwahkan dan orang yang mendapatkan ilmu yang telah dia amalkan tentunya jauh lebih ringan dibandingkan apabila dia tidak mengamalkan. Begitu. Karena dia diberi kekuatan untuk mengamalkan, longgar dadanya untuk mengucapkan. Adapun yang ketiga adalah al-iktizaz atau iktizaz dahiyah bil Islam. Yaitu dalam firman Allah Ta'ala, wa qala innani minal muslimin dan dia mengatakan bahwasanya aku adalah termasuk orang-orang yang Islam ya aku mengaku atau saya mengaku atau dia mengaku bahwasanya dia adalah termasuk orang-orang Islam merasa mulia dengan Islam dia menyeru kepada dirinya sendiri atau menyeru kepada kelompoknya atau menyeru kepada kepentingan golongannya dia belum termasuk ahsanu kaulan Kemudian kalau dia tidak beramal, tidak mengamalkan apa yang dia dakwahkan, tidak mengamalkan apa yang dia ilmui, maka dia adalah orang-orang bukan termasuk orang-orang yang ahsanu kaulan. Yang ketiga, kalau dia nggak merasa bangga dengan apa yang dia miliki dari perkara-perkara Islam, maka dia juga bukan termasuk orang-orang yang eh, ahsanu kaulan. Cuma yang sangat disayangkan Sebagian kaum muslimin bahkan kita kita merasa bangga dengan apa yang kita miliki. Tapi terkadang kita tidak tahu bahwasanya hal itu ternyata adalah tidak layak untuk kita banggakan. Jadi kita merasa bangga dengan sesuatu padahal itu adalah salah. Ya, padahal salah. Kenapa ini? Karena tidak tahu maka untuk iktizas merasa bangga dengan Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu, eh, bapak-bapak dan ibu-ibu, <laughs> bapak-bapak sekalian, ya, untuk merasa bangga dengan Islam, ya, harus belajar. Bagaimana seorang itu akan bisa mengetahui mulianya suatu perkara kalau dia tidak tidak belajar? Ya, maka harus harus belajar. Baik. Ini adalah uh, eh, mukadimah sebelum kita masuk ke dalam masalah hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Setelah kita mengetahui bahwasanya orang yang paling baik perkataannya adalah orang yang berdakwah di jalan Allah dan orang yang beramal saleh dan orang yang merasa bangga dengan agama Islam sehingga sehingga dia tidak malu-malu untuk menawarkan e, agama Islam ya apa ada orang dagang malu-malu Pak ada. Saya dulu pernah punya cerita. Ibu-ibu jualan eh, uh, Tahu lah armarem? Ya. Ceritanya dia begini. Pertama kali dagang, ya pertama kali dagang itu malu-malu Pertama kali dagang, dia bawa rinjing, tahu rinjing ya Pak ya? Rinjing, kemudian dia bikin armarem dimasukkan ke dalam rinjing, keranjang begitu digendong, kemudian ditutupi. Kemudian dia mulai keliling menawarkan dagangannya. Ketika ditanya, Mbak, apa dagangnya itu Mbak? Jualan apa? Jualan. Lah, apa jualannya? Lah, enggak lah. Pokoknya mau beli atau enggak? Kalau enggak mau beli, enggak saya buka. Kalau mau beli, saya buka. Jadi pertama kali dia malu menawarkan. Terus akhirnya orang-orang mengatakan, loh gimana kita mau beli wong tidak tahu apa yang di yang dijual. Malu dia. Jadi kalau kita merasa malu dengan agama Islam, tidak tahu tentang kemuliaan Islam, itu orang akan malu. Bawa Quran saja malu-malu, ya namun saya pakai jenggot saja malu misalnya atau mungkin pergi ke masjid saja malu betul dulu ketika masih kecil ya zaman-zaman kecil saya pernah merasakan malu untuk pergi ke masjid jadi kalau ke masjid itu sarungnya kita lembit ya kita masukkan di perut kita gulung begitu kemudian kita tutup dengan baju setelah itu ke masjid kita sholat keluar pun begitu kita lepas lagi ya seakan-akan seperti orang yang sedang bermain-main begitu saja. Lalu, kalau sekarang, kalau kita sudah sadar bahwasanya Islam itu adalah mulia, mendatangi sholat jamaah adalah mulia, membaca Quran adalah mulia, puasa adalah mulia, dakwah adalah mulia, dan seterusnya adalah mulia, tidak ada lagi rasa malu. Sehingga apa yang kita dakwahkan, kita dakwahkan dengan yakin. Baik, sekarang tinggal permasalahannya. Kita sudah tahu bahwasanya dakwah itu adalah jalan yang terbaik. Yang jadi permasalahannya adalah bagaimana kita berdakwah. Ya, bagaimana kita berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati." Serulah ke jalan Allah dengan hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu, ini yani ke jalan Allah Subhanahu wa taala karena Rob di dalam Al-Quran bermakna Al-Ma'bud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali beberapa saja. Serulah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah dan tergim. Ayo diajak, diajak. Tapi terkadang apa? Diancam, diancam. Begitu. Jadi berbeda-beda waktunya. Dan terkadang uh, tidak dengan jidat, tidak perlu ayel-ayelan, dengan mau itu hasanah. Tapi terkadang juga dengan kalau perlu debat, maka dengan debat yang yang baik. Terkadang dengan kekuatan, tapi terkadang dengan lemah lemah lembut. Walaupun sepakat ah, asal dari dakwah itu adalah lemah lemah lembut sebagaimana judul dalam makalah yang ditulis oleh Al Ustaz Abu Ghaisan ya Al Asari di situ bahwasanya pada asalnya dakwah itu adalah dilakukan dengan hikmah dan lemah, lembut. Kata syair yang menunjukkan bahwasanya ternyata dakwah itu tidak harus lemah lembut semuanya. tahu Berapa ya, tahun eh, berapa tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah? 13 tahun. 13 tahun atau 12? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Nah, siapa yang tahu? Dari kurang 13 tahun sebelum hijrah sampai di hijrah. Gitu ya. <laughs> Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Di sana itu dakwah dengan lembut ataukah dengan keras? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bapak-bapak, siapa yang berani? Dakwahnya Rasulullah SAW di Mekah selama 13 tahun dengan lembut ataukah dengan keras? Tapi bapak-bapak, lembut. Benar, keras. Keras atau lembut? Siapa? Siapa yang suka lembut? Keras ya mas ya? Nah, keras. Apa buktinya? Kenapa? Bunyinya ancaman-ancaman semuanya. Bunyinya ancaman-ancaman semuanya. Secara setelah kita memilih pelajaran bagus pak jawabannya masya Allah taala masya Allah ya bagus ayat-ayat ah, ancaman-ancaman tentang kesyirikan dan yang lain-lain memang seakan-akan keras. Tapi lihat bagaimana itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikannya. Ya, ulama mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun dengan cara lembut. Sehingga sampai-sampai seorang syair mengatakan, Da'al Mustafa bimakkata walam yujab wa qad lana minhu janibun wa khitabun Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan dakwah di Mekah dan tidak diijabahi. Artinya apa? Tanggapannya masih masih kurang. Padahal beliau sudah betul-betul la najanibun wa khitabun Kemudian dia juga menahan kemarahannya. Coba bagaimana bayangkan, ada seorang pengikut Nabi Muhammad SAW sedang disiksa, keluarga Yasin. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Langsung dibongkar talinya, kemudian ya, menghasung masa untuk menyerang orang yang menyiksa Yasin. Ternyata apa? Tidak. Apa yang dikatakan? Sobron ya ala Yasin, fa mawidakal jannah sabar, sabar ya, si Keluarga Yasir, sabar, sabar. Tidak menentang Rasulullah SAW tidak tidak melawan. Sabar, sabar. Demikian juga para sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika melihat Bilal sedang di disiksa bukan langsung batunya ditendang kemudian jangan macam-macam lagi lagi kamu sama sama Bilal tidak tapi dibeli dengan uang ada yang tahu misalnya Ya bila saat itu sedang ditindih dengan batu di tengah e, padang pasir yang panas oleh siapa? Umayyah bin bin Khalaf ya, majikannya. Kemudian bila saat itu mengatakan ahad ahad ahad. Kemudian apa kata Abu Bakar melihat seperti itu? Bebaskan budak ini akan saya beli. Budak ini akan saya beli. Berapa mau kamu bayar? Maka Abu Bakar pun mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar Bilal bin Nabi Bilal bin Rabah. Ya. Apa kata Umayyah? engkau ambil budak ini gratis pun tak kasihkan. Kita lihat pribun pak. Nek sing jenengan dados Abu Bakar. Waduh. Kadung. Kadung nama, Kadung banyak. Ya. Ning Abu Bakar Apa kata Abu Bakar? Ya Umayyah, Seandainya engkau menawar lebih tinggi dari itu, apa ya? Dan nah, yang jelas ya Ya, lihat. Jadi bukan dengan kata-kata yang kasar, bukan dengan pukulan dan yang lain-lain. Maka syair tadi mengatakan Da'al Mustafa sallallahu alaihi wasallam bimakkata muddatan walam yujab Wafakulana minhu janibun wa khitabun Padahal dia sudah lemah Tapi belum juga mendapatkan Ijabah, istijabah dari umat Islam kan? Dari orang-orang kafir saat itu Tapi Falamma da'a wa sultan sultun bikaffihi Lahu aslamu wastaslamu staslamu wa ana Tatkala kemudian Rasulullah SAW Alaihi 8 tahun setelah hijrah, kita lihat 8 tahun pada Fathu Makkah. Pada Fathu Makkah 8 tahun kemudian datang. Falamma jaa falamma da'a wasayfu salatun bikaffihi dan tatkala datang sementara pedang terhunus di tangannya apa yang terjadi ajabu wa aslamu wastaslamu maka orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam oh ternyata dakwah itu tidak harus dengan lemah lembut saja terkadang juga harus dengan kekerasan cuma asal daripada dakwah inti dakwah atau asal daripada dakwah itu adalah lemah lemah lembut eh, Bapak-bapak yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui hikmah ya, untuk mengembangkan hikmah maka kita mengetahui rukun hikmah ya, rukun hikmah rukun hikmah itu ada tiga arkanul hikmah ada tiga insyaallah nanti pada akhir muhadarah akan saya berikan contoh-contoh perbuatan hikmah ya, contoh-contoh eh, apa namanya eh, perbuatan hikmah atau hikmah dalam berdakwah eh, dan ini saya ambil dari sebuah buku yang ditulis oleh saudara kita Al Ustaz Al Fadil Abu Abdurrahman Abdul Aziz. Kalau nanti Anda bisa mendapatkan buku itu bagus ya. Yaitu 14 contoh praktek dalam atau hikmah di dalam berdakwah. Ya, dan buku ini ringkasannya sudah mendapatkan rekomendasi dari beberapa orang masyayikh atau ulama di e, Madinah begitu. E, arkanul hikmah. Rukun hikmah itu ada tiga. Al ilmu ya, ilmu wal hilmu wal anah ya. ilmu wal hilmu wal anah ilmu adalah ilmu kata Syekhul Islam atau kata saya artikan dulu ilmu adalah ilmu kemudian yang kedua ilmu adalah kebijaksanaan kadmul baik, tahallum bisa menahan diri bisa menahan amarah itu namanya hilm ya hilm bijaksana Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-amanah, tenang, tidak tergesa-gesa. Ini adalah tiga rukun dalam hikmah. Seorang yang ingin hikmah di dalam dakwahnya, dia harus memiliki ilmu. Apa yang dimaksud ilmu di sini? Kira-kira apa, bapak-bapak dan ibu bapak-bapak sekalian? Al ilmu di sini apa, pak? Al-ilmu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Syekhul Islam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ilmu nafi salah satu aksan. Ya, beliau mengatakan al-ilmu mamduhu alladhi dalla alaihi al-kitab wa sunnah wal ilmu alladhi warathahu al-anbiya. Ilmu yang dipuji, yang bermanfaat dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, ya, adalah ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, Innal anbiya'a Innal ulama warasatul ambiyah. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ada kepingin jadi pewaris nabi benar Pak. Ya. Kalau ingin jadi pewaris nabi, maka mulai sekarang harus kiat, bahkan alhamdulillah sudah dari kemarin-kemarin dan dulu-dulu bapak-bapak sudah menjalankannya Kiat mencari ilmu artinya duduk menghadiri ilmu bukan hanya sekedar mendengar kemudian setelah itu paham setelah itu pulang lupa lagi ya. orang yang ingin menjadi pewaris nabi caranya adalah duduk mendengar mencatat atau mencari catatan ya, atau mencari catatan setelah itu menghafal Oke, jadi makalah itu hipotnya dihafalkan nanti makalahnya dihafalkan <laughs> ya, dihafalkan hadis-hadisnya ya, ayat-ayatnya yang sekiranya penting dan langsung berkaitan dengan kehidupan kita atau mungkin apa yang akan kita dakwakan. Eh, akan kita amalkan. Kata Syekhul Islam, al-ilmu mandu, ilmu yang dipuji, yang ditunjukkan dalam Alkitab dan Sunnah adalah apa yang diwariskan oleh para nabi. Kata Rasulullah SAW, al-ulama warasatul ambia. Ulama itu adalah pewaris para para nabi. Wal Ambia ulam yuwarisu dinar wala dirhama dan para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham wa innama warasul ilma hanya saja mereka sekedar mewariskan ilmu ya, ilmu yang diwariskan oleh para para nabi eh, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Syekhul Islam mengatakan bahwasanya ilmu yang dipuji oleh Allah yaitu ilmu nabi ada tiga yang pertama adalah al ilmu billah isman wasifatan yaitu ilmu tentang Allah, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ilmu bima Allah bihi bima kana minal umuril madiyah wal mustaqbalah. Ilmu-ilmu yang mengabarkan memberi penjelasan tentang kejadian-kejadian yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ya, Kemudian yang ketiga adalah al-ilmu bima amarallahu bih. Ilmu-ilmu tentang atau ilmu tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara tiga ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau seorang dai ingin mendakwahkan dakwahnya secara hikmah, dia harus mengetahui tentang ilmu yang berkaitan dengan Allah ilmu yang berkaitan dengan kabar-kabar yang akan datang atau kabar-kabar yang telah lalu. Kemudian juga ilmu yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin seorang itu akan memerintahkan satu kebaikan kalau dia belum mengetahui bahwasanya hal itu adalah baik. La yumkinu an ya'mura ma'rufan wa lam ya'rif annahu ma'ruf. Tidak mungkin seorang memerintahkan sesuatu yang ma'ruf kalau kita tidak mengetahui bahwasanya hal itu adalah ma'ruf. Ini ilmu. Ya, kita harus belajar, belajar Al-Qur'an, belajar As-Sunnah, ya, meniti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, giat mendengarkan ceramah, giat membaca, giat menghafal dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah al-hilmu. Walaupun ada perincian lagi, ilmu dalam masalah dakwah, ya, sebelum masuk ilmu, ilmu dalam masalah dakwah kaitannya ada tiga masalah. Yang pertama adalah ilmu bima yatu. Al-ilmu bima yatu. Dengan atau ilmu tentang apa yang didakwahkan. Ya, ilmu tentang apa yang kita dakwahkan, kita kuasai materi. Kemudian yang kedua adalah ilmu fi halil mad'uin. Ilmu tentang orang yang akan kita dakwai lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya uh, atau sebelumnya ya sebelumnya uh, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uh, tentang dalil bahwasanya kita harus menguasai apa yang akan kita dakwahkan maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada uh, Muad ibn Jabal ketika diutus ke Yaman falyakun awwala mayat'uhum ilaih amatatuhum ilai syahadat ala Allah sampaikanlah pertama kali adalah tentang la ilaha ilallah. Jadi dibekali dengan ilmu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua yaitu ilmu tentang halil mad'uwin, tentang kondisi ya, kondisi orang yang akan didakwai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada muhammad Inna "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Ya, engkau sesungguhnya datang kepada satu kaum, satu kelompok dari kalangan ahlul kitab. Artinya siap-siap kamu itu ya siap-siap dengan persiapan yang yang baik karena kamu datang bukan kepada sembarangan sembarangan orang. Adapun yang ketiga adalah ilmu tentang kaifiatud dakwah. Ilmu tentang bagaimana berdakwah. Di antaranya adalah cara menyampaikannya sebagaimana perkataan Ali hadisun Sunnah, bima yaqilun ya uh, ajaklah orang-orang itu berbicara sampaikanlah pembicaraan kepada orang-orang sesuai dengan kadar pemikiran mereka Kemudian juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Muad bin Jabal tadi e, untuk mengurutkan dakwahnya. Bagaimana kata dia? Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna kata kauman min ahli kitab e, Faliyakun awalumah. falyakun awwalu ma syahadat la ilaha illallah ya bahwasanya engkau ini akan mendatangi orang-orang dari ahlul kitab maka jadikanlah perkara pertama yang kamu dakwahkan lihat Rasulullah SAW diajar mengajari ini loh cara berdakwah pertama adalah ini ya. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an ilaha illallah. Jadikanlah pertama kali yang kamu ajarkan adalah la ilaha illallah فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن Allah فرض alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa Apabila ternyata kemudian mereka menerima dakwahmu, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu sehari dan semalam. Fa inhum ata'uka fa fa'alimhu fa'alimhu an Allah farada alaihim shadaqatan fi sadaqata amwalihim tuqadu min fuqara min tuqadu min aghniyaihim wa turadu min ala abaturadu ala fuqaraihim apabila mereka kemudian juga taat kepada kamu menerima dakwah kamu maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari hartanya orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang yang miskin. Jadi ini diajari urutannya ya ini adalah tiga ilmu yang harus dimiliki. Selain tadi ilmu tentang eh, asma asma, Allah, nama-nama Allah, kemudian sifat-sifat Allah, kemudian apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabar-kabar yang telah lalu, kabar-kabar yang akan datang, kemudian kita juga mengetahui apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah, sehingga kita mengatakan bahwasanya ini diperintah Allah, maka betul-betul ada dasar dalilnya. Kalau mengatakan ini dilarang oleh Allah, maka benar-benar ada dasar dalilnya. Selain itu, maka ilmu yang berkaitan dengan dakwah adalah ilmu tentang apa yang akan kita dakwahkan, ilmu tentang kondisi orang yang akan kita dakwai dan ilmu tentang bagaimana berdakwah. Ini kaitannya penting sekali atau penting kaitannya ya, dalam masalah masalah dakwah dan tidak bisa dinafikan ya. Uh, eh, insya Allah Taala uh, nanti akan kita berikan contoh-contoh uh, yang berkaitannya dengan uh, halul man, halal manuwin atau contoh-contoh hikmah secara secara umum. Adapun rukun, rukun hikmah yang kedua adalah al-hilmu yaitu bijaksana. Dia betul-betul bisa mempertimbangkan antara maslahat dan madharat ya jangan sampai dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau jangan sampai annahu ya'mur ila ma'rufin fa yahsulu minhu mungkarun ya jangan sampai seorang itu memerintahkan suatu yang ma'ruf tapi yang ada justru malah menghasilkan kemungkaran atau jangan sampai juga seorang melarang dari kemungkaran justru malah akan menghilangkan sesuatu yang ma'ruf. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi harus betul-betul helm bijaksana. Demikian juga dia sabar, siap diunek-uneki. Ya. Sabar, sabar. Seorang dai harus sabar loh, Pak. Nah, nah, saya berhenti sebentar. Lihat saya bapak-bapak. Lihat saya semuanya. Ada yang nggak kelihatan? Coba. Bapak-bapak lihat saya semuanya. Tolong lihat saya semuanya. Sudah? Sudah? Apa yang bapak cermati dari saya? Perut ke atas, waduh. Yang lain mendapatnya senyum-senyum, masya Allah. Apalagi ceria, apalagi pertanyaannya. Tahu nggak kenapa saya berdiri? Kenapa? Kenapa bang? Bukan cari yang ngantuk, biar yang ngantuk cari saya. <laughs> gitu ya. Nah, sudah ketemu sekarang jawabannya? Ya, kita kembali. Ya. Bahwasanya rukun yang kedua adalah bijaksana. Betul-betul dipertimbangkan mana saatnya tidur dan mana saatnya tidak tidur, <laughs> ya. ya ya. iya. Ya. Mana saatnya dia harus berkata dan mana saatnya dia harus diam. Itu harus betul-betul dipertimbangkan. Adapun yang ketiga, adalah al-anah. Al-anah itu artinya adalah tidak tergesa-gesa. Ya. Al-anah itu artinya adalah tersebut Betul-betul meneliti satu perkara. Jangan sampai kita melakukan amar ma'ruf tapi ternyata ma'ruf itu tidak ditinggalkan. Jangan sampai kita melakukan nahi mungkar, tapi ternyata kemungkaran itu tidak dikerjakan. Maksudnya begini. Sering saya ulang dalam majelis saya, orang yang akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus betul-betul tahu bahwasanya yang makruf itu ditinggalkan atau yang mungkar itu dikerjakan. Suatu saat Anda duduk di masjid Suatu saat Anda duduk di masjid. Setelah sholat, kemudian Anda melihat seseorang, ya, melihat seseorang dari arah belakang Anda. Jalan di samping, kemudian langsung duduk. Langsung duduk. Apa yang kita lakukan? Kita datangi, kemudian kita katakan apa? Ah, ini sholat dulu. Jangan dulu Ya kan? Jangan duduk, sholat dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan untuk sholat dua rakaat sebelum duduk di masjid. Ini betul? Tidak betul. Caranya yang betul bagaimana? Mas, nuwun saya, ya sudah sholat dua rakaat atau belum? Oh belum. Oh ya sudah. Sekarang tolong sholat dua rakaat dulu. Lu kenapa pak? Itu sunnahnya. Jadi kita harus betul-betul ketika akan memerintahkan satu yang ma'ruf, tahu bahwasanya ma'ruf dalam hal ini adalah surat salat tahiyatul masjid, ditinggalkan. Jangan langsung main todong saja, eh jangan duduk sembarangan, langsung berdiri berdiri salat salat. Tidak seperti itu. Ini namanya tidak hikmah. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika beliau sedang berdiri khutbah di atas mimbar, kemudian dia melihat seorang jamaah langsung duduk. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Asalaita, apakah anda sudah sholat? Kata orang tersebut, lah. Kita sholat rokatain. Kalau begitu sholat dua rokaat. Apa yang bisa dipetik dari ini? Rasulullah tasabut dulu. Cross check. Jangan asal main tembak. Begitu. Suatu saat, ya, suatu saat anda melihat Mas Hanif, ya kan? Yeah. langsung ditindak begitu kamu jangan memboncengkan wanita yang bukan mahram kamu sesungguhnya haram karena Allah mengatakan begini sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begini orang itu cuma bilang begini sudah mas namanya ya, ini istri saya jadi memang orang itu harus betul-betul hati-hati tasabut apa pentingnya tasabut kita sebagai seorang duat kita seorang dani harus betul-betul tasabut cross check betul Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau lihatlah bagaimana turunnya surat Al-Hujurat ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, eh, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala nadimin wahai orang-orang yang beriman apabila datang kepada kamu yang seorang fasik membawa kabar tabayyanu nah, nah, yakni tuh, cek dulu beritanya sehingga engkau tidak akan menuduh atau akan memperlakukan satu kaum sehingga engkau itu nanti akan salah menyikapi sehingga kamu nanti akan menyesal. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Cek betul kejadiannya apa? Kejadiannya uh, seorang sahabat, saya lupa namanya, ya. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan dirinya masuk masuk Islam. Kemudian Allah. Kemudian orang itu mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tadi mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ini sudah senang Islam, ya, dan saya sudah siap untuk membayar zakat sebagaimana anda perintahkan. Maka saya akan pulang ke kaum saya, ya, ke orang-orang saya dan saya akan menyeru mereka kepada Islam dan akan saya tarik zakat mereka. Ya. Kemudian tolong ya Rasulullah, eh, kita membuat janjian pada tanggal tertentu di tempat tertentu supaya nanti utusan kamu datang eh, untuk mengambil zakat yang telah saya kumpulkan. Akhirnya sahabat ini pulang ke kampungnya dan berdakwah di sana. Akhirnya masya Allah orang-orang kampungnya, orang-orang kabilahnya bisa menerima dakwah dia. Kemudian juga mereka juga mau melakukan atau menunaikan zakat, dikumpulkan uang zakat yang besar. Ditunggu-tunggu oleh sahabat tadi utusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memungut zakat. Tapi karena satu hal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertahan untuk tidak mengirim utusan atau utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertahan sampai akhirnya hal itu menggelisahkan sahabat tadi. Ya, ini jangan-jangan ketidakhadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memungut zakat yang telah kita kumpulkan adalah karena beliau malah marah kepada saya. Maka wahai para sahabatku, para pembesar kaumku, ayo kita kumpul dan bareng-bareng rame-rame sowan datang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul mereka berbondong-bondong menuju Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang bersamaan, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim, mengirim, mengirim seorang utusan untuk mengambil zakat. Di tengah jalan, utusan ini ketakutan. Entah karena ketakutan apa, tapi kemungkinan ketakutan karena melihat rombongan yang besar berbondong-bondong. Akhirnya orang itu lari, utusan Nabi Muhammad SAW lari kepada kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya fulan bin fulan itu akan membunuhku katanya. Subhanallah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyusun pasukan dan mengirim pasukan itu untuk menuju tempat yang ditunjukkan orang tadi. Betul, pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Ya, ketemu dengan sahabat tadi yang sedang berbondong-bondong untuk apa? Sawan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang sahabat tadi bertanya, loh, kalian mau kemana? Mau mencari siapa? Mencari kalian katanya. Lu ada apa katanya? Kami dengar Anda akan membunuh fulan utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi kata dia. Wallahi dia tidak pernah melihat kita dan kita belum pernah ketemu dengan dia. Artinya kami berdua belum pernah saling ketemu. Entah kalau dia sudah pernah melihat rombongan tadi ketakutan. Yang jelas kami tidak pernah ketemu dengan orang itu. Bagaimana mungkin kami ingin membunuh orang itu? Akhirnya mereka pun digiring kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, benarkah bahwasanya anda itu ingin membunuh si bulan dan bulan utusan saya? Maka kata orang tersebut, Wallahi ya Rasulullah, kami belum pernah melihat utusan anda. Sesungguhnya kami datang menuju engkau, wahai Rasulullah, karena kami khawatir. Kalau-kalau engkau marah, maka kami ingin memohon maaf kepada engkau. Apa kesalahan kami? Ternyata disalahpahami oleh utusan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat siapa pelaku di sini? Sahabat. Sahabat saja perlu tabayun yang luar biasa. Apalagi kita, Pak. Kalau melihat orang melakukan kemungkaran, jangan langsung mak jebret, jebret, jebret, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ini diantara uh, sifat al-anah. Kita harus tenang, tasabut. Ya. E, bapak-bapak bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan masuk pada contoh-contoh hikmah yang dikumpulkan e, oleh Ustadz Abdullah Zain. Yang pertama, di antara contoh pertama dalam masalah dakwah adalah mengiringi akidah yang benar karena dakwah kita adalah dakwah akidah, dakwah kita adalah mendakwakan tauhid ya sebagaimana dakwah para rasul walaqad ba'asna fi kulli ummatin fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut maka kita harus mengiringi dakwah kita yang merupakan dakwah akidah dengan akhlak yang mulia ya akhlak yang mulia itu bisa diterjemah diterjemahkan dengan uh, badlun nada wa kafful ada wa talaqatul wajah. Ya. Akhlak yang mulia. Jangan sampai ketika kita belum dapat hidayah, kita dibenci karena kebobrokan kita. Tapi setelah kita mendapatkan hidayah, menjadi dai, kita dibenci karena cara dakwah kita yang yang salah, yang serampangan, ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian eh, di sini dicontohkan di antara contohnya, contoh nyata kekuatan akhlak dalam menarik simpati orang kafir atau bahkan orang-orang Islam yang belum mendapatkan hidayah secara sempurna untuk memeluk agama Islam adalah sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ya. E, di situ dikatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelemah lembutan. Para pedagang yang menjajakan dagangannya, dengan kebaikan, ya, dengan akhlak yang baik, dan akhirnya mereka pun diterima oleh uh, umat Islam di, di Indonesia atau umat atau penduduk penduduk Indonesia. Uh, kemudian di antara contoh yang kedua, ya, di antara contoh yang kedua di sini disebutkan adalah senyum, ya, menebarkan salam dan juga senyum, ya, dan bermuka manis. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Eh, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Selain kita bersedekah dengan senyum, maka senyum itu juga adalah cara terbaik untuk berdakwah, ya, bermuka manis. Anda pernah masuk ke sebuah uh, bank? Siapa yang pernah masuk ke sebuah bank? Semuanya. Bangkrut nopo bank nopo? Anda di sana dijumpai oleh resep Sionis. Teller. Teller yang membuat Anda teller. Coba bayangkan, biasanya tellernya laki-laki atau perempuan, Pak? Jujur nih, ya, Pak. Iya, teller mboten panjenengan. Bagaimana tidak teller? Belum kita mendekat, baru 2 meter Selamat pagi Pak, apa yang bisa saya bantu? Wuh, teler betul saya. Istri saja tidak pernah seperti itu. Pagi Mas, minuman apa yang Anda inginkan? Ya kan? Subhanallah. Ya kalau nama betul Pak. Masya Allah Pak, enggak cepat banget nih. Ya. Kalau Anda masuk ke bank, disambut oleh teller dengan muka manis, senyum, sikap yang baik. Kemudian apa yang terjadi pada diri Anda? Uh, bunga. Maka nek panjenengan kulolan panjenengan sami menyambut dai atau menyambut matu uh, sasaran dakwah Anda dengan senyum dan muka manis itu insya Allah pengaruhnya akan sangat besar. Suatu saat seorang dosen pernah mengadakan uji coba dia masuk ke dalam satu kelas. Ini dosen yang baru pertama kali masuk ke kelas itu. Ya, dia kemudian masuk ke kelas. Kamu, kamu ini kamu, berdiri kamu. Kamu itu seharian ngapain kamu? Saya datang kemana, nunduk kemana saja. Eh, yang lain, jangan melihat dia saya. Oh, begitu, oh, terus oh, marah-marah yang luar biasa. Akhirnya sekarang semuanya keluarkan kertas. Tulis Bagaimana pendapat Anda tentang saya? Wah, akhirnya bang ditulis uh, dosennya killer dan suka killer. Kalau bicara nyemprot-nyemprot gak karuan, suka menghina, suka mencaci dan seterusnya. Kemudian setelah kumpulkan, kumpulkan semuanya, terunduk semua mata. Kemudian tidak dibaca itu lembarannya ditumpuk. Kemudian dia mengatakan begini, eh wah, saudara-saudaraku, mohon maaf saya, saya mohon maaf saya. Ah, sesungguhnya saya tadi ada masalah dengan keluarga. Sehingga saya masuk ke kelas ini dengan penuh emosi. Saya mohon maaf sekali. Ada darahnya dari mana, masya Allah? yang ya. Tadi yang mana? Oh, tadi yang tadi saya mulai mohon maaf sekali, masya Allah ini. Ya, saya boleh. Kalau bicara lembut, bagus, luar biasa. Ah, saya mohon sekali nanti Allah keluarkan kertasnya. Sekarang tolong tuliskan pendapat Anda, masukan-masukan Anda buat saya. Terima kasih. Tulis dosennya bagus sekali, masya Allah. Iya kan? Kemudian dikumpulkan. Kemudian dosennya pulang, setelah pulang apa? Di rumah dibandingkan antara dia masuk pertama, uh, pokoknya kertasnya tulisannya itu bikin orang sumpek Bukan pujian, pokoknya caci maki kepada dosen. Tapi lembaran yang kedua apa yang terjadi? puluh. Ini yang namanya Pak Panjenengan nek dakwah niku nabung perasaan. Kasih 100 juta senyuman. Insya Allah akan kembali dengan 100 juta penerimaan. Artinya apa? Kita berikan dulu kebaikan kepada mereka. Assalamualaikum Mbak, monggo jangan. Coba Mas salam, salam kepada saya. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Gimana? Seneng nggak dihadapi seperti itu? Tapi coba ngomong. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. <laughs> Subhanallah. Ini walaupun sederhana, Pak, tapi itulah hikmah di dalam berdakwah. Anda tidak perlu berbicara qala Allah wa qala Rasul banyak-banyak. Belum tentu atau belum perlu saatnya atau mungkin mohon maaf ya, belum belum belum belum uh, belum tidak atau tidak perlu berbicara banyak-banyak, mereka akan taat kepada apa yang Anda katakan. Bukan kita mencari ketaatan mereka, akan tetapi kita ini berusaha bagaimana dakwah kita ini diterima oleh oleh mereka. Ya, begitu. Ini diantara contoh contoh hikmah di dalam e, berdakwah. Kemudian juga diantara contoh hikmah di dalam berdakwah ya, adalah mengenali medan dakwah yang akan diterjuni. Sebagaimana saya yang telah saya sampaikan tadi, e, terkala kenali medan dakwah. Apakah orang yang akan kita dakwai adalah seorang atau sekelompok mahasiswa ataukah orang yang akan kita dakwai adalah sekelompok mohon maaf misalnya eh, orang-orang desa yang betul-betul eh, bahasanya sangat sederhana sehingga jangan sampai kebalik bahasa mahasiswa kita bawa ke kelompok desa jadi bapak-bapak eh, menurut saya Ya. Belum <laughs> tawa dulu ya. Menurut saya solusi dari dinamika yang ada di permasalahan e, masyarakat ini perlu adanya sosialisasi yang integral. Wah, lagi bapaknya cuma gini. Ini apa itu kan? Itu bahasa mahasiswa dibawa ke bawah kepada bapak-bapak atau mungkin semuanya bahasa Arab. Naam ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah. Naam sanadrusu kita, insya Allah taala. Ya kan? Kita loh, ibu-ibunya cuma ngomong gitu ini bahasa apa? Memang bahasa Arab tertuntut, tapi kalau kita berbicara dengan orang yang tidak bisa berbahasa Arab, ya jangan terlalu banyak bahasa Arab. Salah satu hikmah kita mengenali medan dakwah, kita mau khutbah Jumat, Mau khutbah Jumat nggak geni harus dengan bahasa Arab. Qala Allah wa qala Rasul, qala Allah kada wa kada wa kada wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kada wa qala adadun minal ulama wastanbatu wa khulasatul kalam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan? Ini orang yang mendengar ini ngomong apa? Memang luar biasa bahasa Arab itu tidak kita ingkari. Akan tapi kalau kita berdakwah dengan bahasa Arab sekiranya mereka tidak paham, jangan jangan kita ajak mereka dengan bahasa Arab. Ya. Dan jangan juga misalnya kalau memang mereka adalah orang-orang yang sulit untuk diajak membaca kitab yang sulit, maka dikatakan atau kita membuka suatu eh, dakwah atau suatu majelis ilmu dengan mengatakan وقال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأول العلم وهو معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه Oh, bahasa Arab dong. Ini orang desa pada gede-gede semuanya. Ya, kita ringkas bapak-bapak dan ibu-ibu konten sekawan perkawis ada empat perkara yang harus dipelajari oleh setiap manusia. Yang pertama il, nah gitu, dipanjangkan ilmu, gitu. Itu mungkin satu uh, metode ya hikmah di dalam berdakwah. Nah, wallahu taala alamu Kemudian di antara contoh hikmah di dalam berdakwah ya adalah menjadikan dakwah itu bertahap. Dakwah itu dijadikan secara bertahap. Artinya bertahap apa? Dimulai dari yang paling penting, Bapak-bapak. Dimulai dari yang paling penting. Sampai jam berapa? 10 menit. Dimulai dari yang paling penting. Apa yang paling penting? Tauhid. Ajarkan masalah tauhid Lihat bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, yang Mu'ad, inna ta'ti qauman min ahlil kitab, fal yakun awala awala ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha syahadatu an la ilaha illallah. Ya, jadikanlah tauhid itu adalah pertama kali yang kamu dakwahkan. Tapi kalau kita sudah mengetahui bahwasanya tauhid itu adalah yang paling penting dari semua yang lainnya bukan berarti suatu saat datang kepada Pak Haris. Haris, Nuhun Sewu, ya, ada apa Pak? Tolong desa kami diisi pengajian. Oh ya, temanya apa? Temanya katakan mereka? Insya Allah. Tapi mungkin kalau saya boleh usul, mungkin ada tema yang lain selain itu tidak Pak. Kami hanya ingin mempelajari Al-Quran, membaca secara baik dan benar. Ya sudah, kalau kita usulkan ternyata dia tidak siap, kecuali hanya itu saja, maka kita katakan, oh iya. Tapi ingat, ketika berdakwah kita datang kepada mereka, Pak Haris datang kepada mereka, apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan, kita ajarkan kepada mereka tahsin Quran. Ayo sekarang Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pun kertas artasnya nomor Tanya, belum, kita ajarkan Kemudian Abu na'budu iya karena nasta'in. Sudah tahu artinya atau belum? Belum. Ya sekarang bacaannya dibaguskan dulu. Ayo diulangi, diulangi. Bapak coba, Bapak coba, Bapak coba. Setelah itu, setelah semuanya baik, masya Allah akan lebih sempurna kalau tahu artinya. Artinya adalah demikian dan demikian. Sebaris, dua baris, tiga baris. Dan waktu tidak semuanya di Al-Fatihah. Kita melanjut menganjuk ke Al-Quran, ya apa Al-Baqarah, kemudian Al-Baqarah selesai sedikit demi sedikit diberi masukan. Masya Allah, tahsin Quran plus tauhid. Ya, kita kenal. Bahkan sekiranya Anda diminta untuk mengajar bahasa Arab, ya bapak-bapak mungkin sudah nanti e, bisa belajar bahasa Arab, maka penuhi. Tapi ingat, tujuan utama kita adalah tauhid. Itu sasaran pertama. Maka kita beri contoh, misalnya fi'il dan fa'il. Contohnya apa? Contohnya uh, Muhammad ya'budu rabbahu. Ya kan? Muhammad beribadah kepada Rabbnya. Muhammad fa'il, ya'budu fi'il, rabbahu maf'ul. Apa arti ya'budu diterangkan? Ya. Siapakah Muhammad Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan? Ini dakwah tauhid. Ya, kita terangkan. Jadi dakwah tauhid itu bisa masuk ke aspek atau dari aspek manapun yang diminta oleh masyarakat. Fahad ya, ya dari meninggal ibaratipun dokter. Dia mengetahui kebutuhan masyarakat. Masyarakatnya butuh obat penurun gula misalnya, tapi dia tidak mau obat yang pahit, pahit. Kita beri sesuatu yang rasanya enak tapi nurunkan gula. Apa contohnya Pak? <laughs> timun, timun nurunkan gula gitu ya. Ya dan yang lain-lain lah buahnya ya. Sesuatu yang enak dan menurunkan menurunkan gula. Sesuatu yang enak tapi menurunkan asam urat. Apa Pak? Emping Pak. Eh? Ya kan? eh? eh? Ta'rifun? Lu kan menurunkan. Menurunkan dari mulut ke kaki. <laughs> Ya, Bapak-bapak. Demikian, itu diantara hikmah adalah kita memprioritaskan dakwah. Nah, kemudian bukan berarti kita tahu prioritas kita yang paling tinggi itu adalah tauhid, akan tetapi kita tidak mau menerima dakwah atau tidak mau memberikan dakwah dan ceramah kecuali tauhid. Kemudian diantara dakwah atau hikmah dalam berdakwah adalah memberi hadiah, Pak memberi hadiah ya. ya, kepada orang-orang yang mungkin memusuhi dakwah kita ya memberi hadiah kepada orang-orang yang mungkin belum mau menerima dakwah kita bahkan nuwun sewu nih kalau anda adalah orang berpengaruh bapak-bapak ini adalah orang yang berpengaruh yang tanpa hadiah pun sudah akan menarik maka akan sangat menarik lagi kalau anda memberikan hadiah ya. subhanallah itu anda sudah berpengaruh memberikan hadiah. Itu rasanya orang itu senang sekali. Maka disuruh apa saja dia kemungkinan mau oh, besok lagi datang sini ya. Nanti kita besok lagi kita ajak ya pengajian nanti tak bonceng sama saya. bayangkan dibonceng pejabat ngaji lagi. Ya, subhanallah. Ya, lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membonceng sahabatnya, ya mengajak duduk bersama sahabatnya, bahkan merangkul sahabatnya itu seorang yang kedudukannya tinggi akan tapi dia e, apa namanya e, memikirkan cara bagaimana menarik para para sahabatnya demikian mungkin ini adalah e, di contoh-contoh hikmah sekilas saja karena kalau kita berbicara panjang masalah hikmah juga sudah disampaikan tadi oleh Ustaz uh, Ustaz Afifi dan seperti saya katakan saya hanya sekedar hidangan penutup saja ya Uh, mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi sedikit tambahan dari apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi saya pribadi sebetulnya memang masih banyak yang harus disampaikan yang jelas intinya bapak-bapak ya kita itu harus karena yang kita dakwahkan adalah sesuatu yang mulia ya, sesuatu yang mulia jangan sampai membuat orang itu takut dengan apa yang kita dakwahkan karena akhlak kita atau sikap kita atau perkataan kita yang belum-belum sudah menakutkan menakutkan mereka ya bersiru wala tunafiru ya bersiru wala tunafiru yani berilah kabar gembira dan janganlah mereka ada takut takut takuti tarik simpati mereka ya karena fa'inal bulunga kami ila ahsana ilaiha karena hati itu condong kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Itu prinsip. Dan jangan sampai kita mengenal, kemudian kita sudah mengenal kebaikan, kemudian kita ini mendakwakannya dengan kekasaran. Atau hibu antum ala dalika. Jika apakah Anda juga mau hal itu diperlakukan kepada Anda? Anda menerima dakwah dengan lemah lembut, tapi kenapa Anda dakwahkan kepada orang lain dengan kasar dan keras? Apakah Anda mau itu diperlakukan kepada Anda? Salah satu sifat seorang dai adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li Seorang yang dai adalah orang yang bersifat tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia berusaha memberikan kepada orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Anda senang, Ustadz Anda senang kepada Anda, anda senang ada seorang dai terkenal senyum kepada Anda, salaman dengan Anda, perhatian dengan Anda meskipun hanya sekedar bertanya namanya siapa, asalnya dari mana, apa pekerjaannya. Setelah itu kita sibuk dengan orang-orang yang lainnya. Itu sudah senang sekali. Ya, pernah seorang dai, ini masalah e, kenalan juga nama, mengenal nama itu sangat penting sekali. Pernah seorang dai, dia itu menjadi dai yang masyhur sehingga dikenal oleh orang banyak dan sering melakukan kajian-kajian di berbagai wilayah di kota Saudi. Dan ada orang yang sangat simpati sekali dengan dai tersebut. Sampai kemanapun dai tersebut pergi, maka akan dicari. Ya, kemanapun dai itu pergi, maka akan dicari dan diikuti. Nah, suatu saat dia mengikuti seminar yang dilakukan oleh dai tersebut di kota yang lain. Ya. Uh, syekhnya ini nggak kenal sama orang tersebut. Syekhnya ini tidak kenal sama orang orang tersebut. Kemudian setelah selesai seminar, syekhnya tadi bersalaman satu persatu dengan orang, orang para pesertanya. Tiba giliran orang tadi, langsung dipanggil namanya, taruhlah namanya Mas Hanif. Mas Hanif, ahlan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orangnya sambil terlama gini. Hah? Syekh, tak arifuni. Kamu kenal kepada saya? Lalu gimana saya nggak kenal kepada kamu? Kamu itu orang yang sangat saya sayangi. Ternyata apa Pak? Dari mana dia kenal? Dari mana dia kenal orang pengikut tadi? Papan nama. <laughs> ya ini, papan namanya itu. Jadi saya katakan sangat penting sekali diantaranya adalah mengenali nama dari matku Anda dan gunakan berbagai macam cara kalau anda ingin menarik simpati ya mengenal nama dia entah tanya setelah ngobrol berapa pura kenal masya oh, oh, Assalamualaikum Ustaz masih ingat saya enggak padahal kita sudah lupa bagaimana cara kita Masya Allah masa seperti kamu itu dulu dilupakan gimana kabarnya sekarang tinggal di mana kita nggak tahu siapa dia setelah dia berlalu baru kita tanya kepada orang lain tadi itu siapa ya tidak ada salahnya seperti itu. Jadi yang seperti ini insya Allah akan sangat-sangat berpengaruh kepada hati eh, para eh, mantu kita. Demikian. Jadi yang ingin saya simpulkan, jangan sampai agama yang indah ini, agama Islam yang indah ini, yang uh, sangat, yang hak ini, kita tawarkan kepada matu, kepada orang-orang dalam keadaan wajah yang menakutkan sehingga tidak diterima dengan dengan baik. Demikian Allah Taala alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikian pemaparan dari yang Ustaz dari Ustaz Baransi tentang hikmah dakwah. Mudah-mudahan bisa kita lakukan bersama dan kami yakin dan kita sepakat bahwa apa yang beliau sampaikan teori yang tersebut adalah mudah dan gampang demikian banyak kalau untuk prakteknya kira-kira bagaimana Pak? susah dan sulit Pak oleh karena itu untuk menegakkan cara supaya yang juga bisa lebih mudah saya yakin Bapak Amir dan dari semua sudah punya pengalaman masing-masing di dalam Sahabat Muslim, para pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada, demi.